Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan ta'arud yaitu kontradiksinya sebuah dalil secara zahirnya. Dan sudah kami sebutkan bahwasannya untuk masalah kontradiksi ini kita lihat enam terlebih dahulu. Apabila dua dalil itu umum, sama-sama umumnya, nah barakallahu fikum, maka langkah yang pertama kali adalah jama' atau sama-sama khususnya langkah yang pertama kali adalah jama' disinkronkan, disatukan, digabungkan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, dicek diteliti tarikh Nah, barakallahu fikum duluan mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau duluan yang pertama, berarti yang kedua itu nasikhnya, yang terakhir adalah mansukhnya. Seperti itu. Kemudian kalau tidak mungkin lagi ada yang namanya tarjih, dirajihkan mana yang rajih, mana yang marjuh. Rajih itu pendapat yang kuat, marjuh itu yang lemah. Kemudian kalau datang dua dalil, eh, adanya ta'arud kontradiksi dua dalil yang satu umum, yang satu apa? khusus. Yang satu umum secara mutlak, yang dua khusus secara mutlak. Nah, bagaimana solusinya seperti ini? Solusinya adalah hamlul 'am 'alal khas. Membawa dalil yang umum kepada yang khusus. Sebagaimana kemarin sudah kita lewati mengenai nah mengeluarkan zakat, nah biji-bijian yang nah barakallahu fikum yang diairi dengan air hujan dari langit. Nah, ternyata apa? Ternyata lafadz umumnya nah, setiap biji-bijian yang tersirami air dari langit, maksudnya adalah hujan dari langit, biji-bijian yang memang dikeluarkan zakatnya, maka dia harus mengeluarkan sepersepuluhnya. Ini kan umum. Ternyata datang hadis yang lain, enam <coughs> di bawah lima ausuk, paham ya? Enam tidak ada zakat. Nah, yang umum tadi dibawa kepada khusus. Berarti yang umum tadi mengeluarkan sepersepuluh tadi kalau lima ausuk ke atas itu. Nah, lima ausuk kemarin kita lewati. Enam, lima ausuk itu ausuk jamak dari wiskun. Wiskun itu satu wiskun puluh sa' ya enggak kemarin. enam puluh sa' kan? Nah, enam puluh sa'. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau lima ausuk ya tinggal enam puluh dikalikan lima tiga ratus sa' ya enggak? Ya enggak gitu enggak? 300 sa' kan kemarin? Nah, kalau jumlahnya di bawah 300 sa' nah barakallahu fikum kalau antum globalkan misalkan satu sa' 2 kilo setengah misalkan ya saya arahlah misalkan 2 kilo setengah. Ya tinggal 2 kilo setengah dikalikan nah barakallahu fikum berapa? 300 ya? Kalau misalkan 300 sa' Ya, satu soknya dua kilo setengah untuk mengetahui kiloannya misalkan ya jadi ya, dua setengah itu dikalikan 300 itu. Nah kalau belum mencapai segitu, masih di bawahnya nggak ada zakat. Paham ya? Ya berapa? Itu sendiri ya. Yang jelas itu dari globalnya di bawah lima ausuk itu nggak ada zakatnya. Berarti yang umum tadi di bawah kepada khusus ini. Oh ternyata zakatnya itu sepersepuluh kalau lima ausuk ke atas gitu caranya. Kan awalnya kontradiksi seakan-akan. Yang pertama kan seakan-akan semuanya. Pokoknya Eh, lima ausuk atau enggak lima ausuk pokoknya apa mengeluarkan zakat sepersepuluh datang dalil yang lain di bawah lima ausuk enggak ada zakat kontradiksi enggak kontradiksi tabrakan terus bagaimana caranya ini cara mensinkronkannya menyatukannya bagaimana oh berarti kita bawa dalil yang umum kepada yang khusus berarti sepersepuluhnya itu umum tadi kita katakan itu kalau lima ausuk ke atas itu ada maksudnya ya Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau ke bawah tidak ada. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya sekarang pembahasan yang baru. Amal qismur rabi' adapun pembagian yang keempat faqala fihi rahimahullah berkata rahimahullah yaitu al-Imam Al-Amriti wa fil akhiri syatru kulli nutqi min kulli syikkin hukmu dzaka an-nutqi nah barakallahu fikum hafizakumullah ini nanti berkaitan masalah apa berkaitan masalah 62 dalil yang mana dua dalil tersebut dohirnya ta'arud. Dua dalil dohirnya ta'arud. Tapi apa barakallahu fikum hafizakumullah dari satu sisi. Ngam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia umum dari satu sisi. Paham ya? Dari sisi yang lain khusus gitu loh. Paham loh maksudnya itu? Jadi ada dalil yang modelnya seperti itu. Kalau dilihat dari satu sisi dia umum. Tapi ditinjau dari sisi yang lain khusus. Nah itu kan seakan-akan ta'aruf. Bagaimana cara menyatukannya nanti? Kita lihat dengan contoh lebih jelas. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yakni maknahu idza ta'arada an-nassani min wajhin. Apabila dua dalil nasan dua dalil ya. Apabila terjadi kontradiksi dua dalil min wajhin dari satu sisi, fa inna nahkum bi takhsisi umumi kullin huma bi khususil akhar. Maka kita menghukumi dengan mengkhususkan keumuman masing-masing di antara keduanya dengan kekhususan yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya dia umum, nam barakallahu fikum dari satu sisi dan khusus dari satu sisi, maka kita bawa kepada maknanya masing-masing. Kita katakan itu umum dari satu sisi. Itu khusus dari sisi yang lain. Kita lihat. misalnya dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu. Perhatikan baik-baik itu ya. Tidak ada salat lagi setelah salat subuh itu sampai matahari terbit. Umum enggak ini? Umum. Padahal di sana nanti masih ada salat-salat lain enggak kira-kira? Ada yang dikenal dengan as-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Seperti antum terlambat dua rakaat sebelum subuh, boleh digantikan setelah subuh. Paham ya? Seperti salat jenazah Nah, misalkan datang jenazahnya itu barakallahu fikum habis subuh langsung. Antum salat enggak masalah. Padahal awal mulanya dilarang enggak sholatnya Dilarang karena di sana ada lima waktu. Lima waktu yang dilarang untuk sholat Ada tiga larangan keras, dua ringan. Paham ya? Larangan yang keras ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbit. Jadi terbenam langsung waktu sholat Ini semuanya nanti terbatalkan dengan dikenal dengan apa? As-salawatu asbab. Paham ya? Awal mulanya lima waktu ini perhatikan baik-baik ya. Lima waktu ini dilarang untuk sholat Tiga waktu larangan keras, dua waktu ringan. Tiga waktu barakallahu fiikum adalah ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ketika matahari tengah-tengah. Ini larangan keras. Yang dua, habis subuh, habis asar. Paham ya? Ini semuanya nanti terbatalkan dengan adanya solat yang dikenal dengan as-salawat dawatul asbab. Solat-solat yang memiliki apa? Sebab. Habis asar atau enggak boleh solat sunnah. Datang jenazah. Ah, dan memang jenazah waktu itu ingin segerakan disolatkan pada waktu itu pula, maka solat habis asar, nggak masalah. Karena ada sebabnya, gitu istilahnya. Kalau nggak ada sebabnya tiba-tiba, wah nama solat sunnah ini nggak ada sebabnya, eh, eh, langsung solat nggak bisa, nggak bisa ya, nggak bisa barakallahu fikum naam. Nanti ada sebab-sebab yang membuat semula dilarang jadi boleh gitu loh. Dikenal dengan apa tadi? As-salawatu zawatul asbab. Solat-solat yang memiliki sebab. Lima waktu larangan tadi dihafal ya tiga larangan keras, dua larangan ringan. Paham? Tiga larangan keras, dua larangan ringan. Sebutkan. Yang pertama apabila matahari terbit, yang kedua apabila matahari di tengah-tengah yang ketiga apabila matahari baru terbit. Ulangi lagi terbit lagi. Terbenam. Ada ah, terbit yang pertama. Yang ketiga terbenam. Nah, Kalau yang keempat apabila setelah asar dan setelah subuh. Nah, larangan keras yang mana? Apa? Apabila matahari terbenam kita di atas kita eh, tengah. Dan ketika mau terbit. Nah, ya, ketika bukan motor terbit, ketika terbit. Langit nah, kita terbit ya. Nah, yang dua larangan ringan. Habis subuh sama habis habis asar. Oleh karena itu waktu duha waktunya bukan ketika matahari terbit. Ketika matahari sudah terbit setinggi tombakan itu. Paham? Ya? Bukan ketika awal terbit itu enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah kita lihat datang hadis yang lafadznya la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Tidak ada salat lagi setelah salat subuh hingga matahari terbit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia tidak duduk sampai dia salat dua rakaat. Nah, di sini ini dalil yang menunjukkan Pertama katanya nggak boleh sholat lagi setelah apa sholat subuh. Padahal kita mau masuk masjid, mau masuk masjid, ya dan mau duduk, ya sholat dulu dua rakaat. Tapi kan ada larangannya. Kita katakan ini masuk namanya apa? Sholawat dawatul asbab. Paham ya? Nah, eh, ya, as-salatu dzatu sababin. Jamaknya as-salawatu dawatul asbab. Paham ya? sholat salat yang memiliki sebab. Sebabnya kenapa kok sholat Karena mau duduk, sholat dua rakaat. Nah, walaupun ini ada khilaf ya, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya mustahab. Nah, barakallahu fikum. Namun yang rajih wallahu alam yang kami condong juga terhadapnya kalau misalkan dia dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan dia nah barakallahu fikum mau duduk, maka upayakan salat dua rakaat dulu. Nah, tapi kalau dalam keadaan posisi cuman lewat istilahnya karena ada keperluan sebentar sejenak dan dia dalam keadaan tidak bersuci ya pada asalnya insya Allah nggak masalah. Cuman untuk mengamalkan ini bagus sekali. Ya, yang mengatakan wajib maka itu tadi. Ini sebagai sholat dawatul asbab. Sholat dawatul asbab. Nah, as-sholawat dawatul asbab. Jadi sekarang kalau anda perhatikan yang pertama umum, yang kedua apa? Nah, barakallahu fiikum. Naam eh, umum juga. Tapi umum dari satu sisi gitu loh. Paham yang kita lihat? "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila mas apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia tidak duduk sampai salat dua rakaat, di waktu dilarang maupun enggak dilarang. Umum enggak kelihatannya? Umum kan? Yang pertama, tidak ada salat lagi setelah salat subuh, baik itu ada sebabnya atau enggak ada sebabnya. Seakan-akan gitu kan? Nah, itu bagaimana caranya mensinkronkannya, menyatukannya kita lihat. Fal awal la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Yang pertama, tidak ada salat lagi setelah salat subuh hingga matahari terbit. Fihi umumus shalah. Di dalamnya ada umum keumuman tapi salatnya. Tidak ada salat sama sekali setelah salat subuh. Umum enggak? Umum. Li'anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam la salata dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata salata nakiratun fi siyakin nafi fata'um di dalam ilmu usul yang sudah kita lewati di dalam al-usul min ilmin usul ada kaidah apa? An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah itu kalau berada di konteks penafian itu maknanya umum. La salata, tidak ada salat sama sekali. Berarti enggak ada salat sama sekali. Mau ada sebabnya atau enggak ada sebabnya enggak ada salat. Itu awalnya. Paham ya? Ternyata ada juga dalil yang lain yang menunjukkan kalau mau duduk salat dulu. Paham ya? Berarti kan seakan-akan tanakut gitu loh. Paham belum? Paham ya? Paham belum antum? Eh? Paham belum? Eh, perhatikan. Dan lihat. La salata la nyala apa ini? La nafiyah li jinsi. Jadi enggak ada surat sama sekali. Nah, nakirah fi syakin nafi wa ta'um. Nakirah berada di konteks penafian. Eh? Nah, barakallahu fikum berada di bentuk penafian adalah itu maka memberikan faedah umum, enggak ada salat sama sekali. Wa fihi khususuz zaman. Tapi apa? Ada kekhususan dari satu sisi. Paham ya? Enggak ada salat sama sekali. Waktunya kapan? Habis subuh. Khusus enggak? Khusus enggak, Ahmad? Dari satu sisi umum. Umumnya apa? Enggak ada salat sama sekali. Umum. Salat apa saja enggak ada. Tapi kapan? Habis subuh. Khusus enggak? Khusus. Kita lihat wa huwa ma baina salati subhi ila tulul syamsi yaitu maksudnya adalah apa antara salat subuh maksudnya adalah antara salat subuh hingga terbitnya na'am matahari maksudnya barakallahu fikum setelah salat subuh itu maksudnya setelah salat subuh nah kalau antara salat subuh ya ada salat sebelumnya atal fajri khairun ad-dunya ma fiha kalau sebelum subuh kan ada salatnya nah tapi barakallahu fikum maksudnya adalah setelah salat subuh itu enggak ada salat sunnah lagi sampai matahari terbit matahari terbit dari matahari terbit sampai setinggi tombak barulah waktu awal salat duha. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi hadisnya ini umumun min wajhin wa khususun min wajhin. Paham enggak antum? Hadisnya ini umum dari satu sisi dan khusus dari satu sisi. Ditinjau dari la salat, enggak ada salat sama sekali, umum enggak? Umum. Umum dari satu sisi. Nah, kemudian apa ba'da subhi? eh, setelah surat subuh, waktunya kapan nggak ada surat setelah surat subuh sampai matahari terbit? Nah, ini khusus nggak? Khusus dari satu sisi. Nah, kita lihat. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Ini juga ada keumuman. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Fihi umumus salah, di dalamnya ada keumuman salat. Sampai dia salat dua rakaat, Jangan duduk dulu. Kapan itu? Kapan saja. Mau setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, sama saja. Umum enggak? Umum. Wa umumun nahyi 'anil julus dan juga keumuman apa? Keumuman larangan duduk. Enggak boleh duduk. Nah, umum enggak? Umum. Walakin as-shalah hadhi khassatan fi tahiyatul masjid. Akan tapi salat ini ternyata khusus nam fi tahiyatul masjid yaitu khusus salat tahiyatul masjid. Maksudnya, nah barakallahu fikum kalau dia enggak mau duduk ya enggak masalah berdiri. Paham ya? Nah, tapi kalau dia mau duduk salat dulu, istilahnya gitu. Fa hadzal rajulun dakhala fi waqtin nahi. Nah, ada orang dia masuk di waktu larangan. Masuk ke masjidnya setelah salat subuh dia. Masuk ke masjid. Idza qulna lahu jika kita katakan kepada dia, "La tusalli, jangan salat." Nakunu qad akhadna bi ummin nahi. Berarti kita sudah apa? Sudah mengambil keumuman larangan tadi itu. La salata ba'da subhi. Tidak ada solat setelah solat subuh hatta tatlu asyamsu hingga matahari terbit. Ada orang masuk habis solat subuh. Kita katakan kamu enggak boleh solat. Lah kenapa enggak boleh solat? Ada larangan. Jangan solat setelah solat subuh sampai matahari terbit. Ya wa. Wa idza qulna jika kita katakan salni salatlah kamu salat dulu. Nakuna Na'am atau nakunu akhadna bi umumin. Berarti kita mengambil keumuman. Keumuman apa? keumuman hadis yang sudah kita baca tadi. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Umum enggak ini awalnya? Umum. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka jangan duduk sampai salat dua rakaat. Fabi bi mana amalan? Sekarang kita ngamalkan yang mana ini? Yang pertama larangan, yang kedua malah disuruh. Paham ya? Yang pertama larangan, enggak ada salat lagi setelah salat subuh sampai matahari terbit. Walaupun salat tahiyatul masjid, walaupun salat tahiyatul masjid, seakan-akan gitu kontradiksinya. Yang kedua, yang kedua hadisnya apa? Jangan duduk sampai salat dua rakaat walaupun di waktu larangan, walaupun di waktu larangan. Kontradiksi. Paham belum ini? Nah, kita lihat. Al-jawab naqul, jawabannya kita katakan fi hadil hal yu'mal bihima jami'an fi suratil lati yattafiqani fiha. Dalam keadaan seperti ini, kalau dijumpai dua dalil yang berseberangan atau berkontradiksi, padahal dalilnya itu apa? dalilnya itu ada umum dari satu sisi, khusus dari satu sisi, masing-masing tadi itu. Maka kata beliau, dalam keadaan seperti ini perhatikannya, yu'malu bihima jami'an. Diamalkan dua-duanya seluruhnya. Fi suratil lati pada keadaan yang yattafiqani fiha, yang ada kesepakatan di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Karena idza dakhala al-masjid fi ghairi waqtin nahi. Sebagaimana apabila ada orang masuk ke masjid nanti waktu yang bukan waktu larangan, waktu larangan sholat maksudnya, fa innahu la yajlis hatta yusallata'atain. Berarti dia enggak duduk sampai sholat dua rakaat. Paham ya? Ini kalau di waktu apa? Di waktu na barakallahu fikum wa di waktu larangan ini, ini pun apa masih al qaul. Nanti ada pendapat yang rajih. Kita lihat. Wa yatawaqqafu fi suratil lati yaqa'u fiha ta'arud dan hendaknya orang itu berhenti, tidak mengamalkan dalam keadaan yang terjadinya kontradiksi di situ. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat. Maksudnya ketika dia masuk kok dalam keadaan habis subuh, paham ya? Nah, hendaknya dia enggak salat. Ini menurut pendapat tapi ya, nanti ada yang yang pendapat yang ar-rajih yang nanti. Nah, kita lihat. Jadi kalau kalau misalkan habis subuh untuk masuk, enggak eh, perlu salat. Karena ada larangan. Nah, ini pendapat yang pertama ini ya. Nah, walaupun salat tahiyatul walaupun salat tahiyatul masjid, jangan salat. Ini pendapat yang pertama. Kita lihat, illa idza wujida ma yu'ayyid umuma ahadihima. Kecuali apabila dijumpai sesuatu yang menguatkan keumuman salah satu di antara keduanya. Fa innana na'malu bihi, maka kita baru bisa mengamalkan dengannya. Wa huna wajadna anna nahya 'anil shalah ba'da salat subhi ad'af min al-amri bis Di sini kita menjumpai larangan untuk salat setelah salat subuh itu lebih lemah keberadaannya daripada perintah untuk salat. Paham ya? Pertama larangan, kedua perintah untuk sholat sebelum duduk, ya enggak? Nah, yang perintah itu, yang perintah sholat itu lebih kuat daripada larangan sholat setelah sholat subuh. Kita lihat. Wajhu dzalika anna an-nahya 'anis shalah ba'da sholati subhi qad warada takhsisuhu fi 'iddati mawadhi'. Sisi pendalilannya bahwasanya larangan sholat setelah sholat subuh sungguh telah datang pengkhususannya di berbagai macam tempat. Minha i'adatul jamaah di antaranya diulanginya salat jamaah. Antum melihat jamaah salat subuh selesai, datang orang lagi, sekelompok orang. Nah, ada yang yang enggak melakukan jamaah lagi. Padahal dilakukan setelah salat subuh. Ya enggak? Nah, katanya enggak ada salat sama sekali itu loh. Tapi kok buktinya ada jamaah kedua. Salat subuh juga. Berarti yang salat-salat subuh itu. Kita lihat. Yakni lau ji'ta ba'da an subha. Maksudnya jika kamu datang setelah kamu salat subuh, wa wajadtan nasa yusalluna jama'atan fasalli ma'ahum kemudian engkau menjumpai manusia melakukan salat jamaah maka salatlah bersama mereka paham ya walaupun diniatkan salat sunnah memang gitu enggak boleh salat subuh dua kali paham ya antum salat di kampung sudah salat subuh antum ke sini karena janjian habis subuh ada taklim misalkan ke sini ternyata ikhwan kepada salat antum salat sama mereka enggak masalah tapi diniatkan salat sunnah salat subuh enggak boleh tersebut cuma sekali toh. Enggak boleh diulangi dua kali. Kalau sudah masuk waktunya tentunya ya. Nah seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi diniatkan sholat sunnah enggak masalah. Yang kita lihat wa harok raq'atat toafi Di antaranya juga dua rakaat tawaf ketika ketika mengelilingi Ka'bah ritual haji umrah, fa innahuma yajuzani fi waqtin nahi. Dua-duanya boleh dilakukan di waktu larangan. Wa minha sunnatul wudu. Demikian pula salat sunnah setelah wudu. Ini walaupun ada khilaf, sebagian ada yang mengatakan salat sunnah wudu itu diperbolehkan. Walaupun dikatakan yang mengatakan enggak boleh itu bukan salat sunnah wudu, tapi sunnah mutlak namanya. Salat sunnah mutlak. Mutlak itu dalam artian nam barakallahu fikum eh, jumlahnya dibatasi. Yang penting masih ada lingkupan waktu untuk salat sunnah. Naam. Fatamazzaqa bidzalika, fatamazzaqa bidzalik umumun nahyi maka Nah itu semuanya apa? Akhirnya menghancurkan perbuatan-perbuatan tersebut atau dalil tersebut keumuman larangan anis solat batal fajri. Keumuman solat. Nah barakallahu fikum keumuman larangan solat setelah solat subuh. Walidalikan aku oleh karena itu kita katakan innal qaular rajih perhatikan ini ya ucapan yang kuat ini ya. Innal qaular rajih sesungguhnya pendapat yang kuat fi hadil mas'alati pada permasalahan ini anna kullu salatin laha sababun fa innahu yajuzu antuf tuf'ala fi waqtin nahyi. Perhatikan baik-baik bahwasanya setiap salat yang dia memiliki sebab maka boleh dilakukan ketika di waktu larangan. Dikenal dengan apa? as zawatul dzawatul asbab. As-shalawatu dzawatul asbabi. Itu diingat baik-baik itu. Paham ya? Ingat baik-baik ya. Salat-salat yang memiliki sebab-sebab. Naam, karena ada lima larangan tadi. Ada lima larangan ini juga diikutkan karena ini ada kaidah itu loh. Nah, kaidah yang memperbolehkan apa kenapa kok diperbolehkan? Karena termasuk as-shalawatu dzawatul asbab. Naam. Lianna wajadna anna umumal amri bihadis shalah allati laha sababun aqwa. Dikarenakan kita menjumpai keumuman perintah untuk salat. Naam, yang memiliki sebab itu lebih kuat. Antum salat jenazah dilaksanakan setelah salat asar. Misalkan kita posisi sudah sholat asar selesai. Nah, kan ada larangan sholat sholat sholat asar, tapi ada jenazah. Harus sholatkan waktu itu juga misalkan. Ya sholatkan aja. Karena ada sebabnya. Maksudnya antum masuk masjid mau duduk sholat dua rakaat. Padahal apa? Padahal pas posisi apa barakallahu fikum, posisi matahari lagi terbit. Nah, itu berarti masuk dalam kategori apa? sholat sebab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak ada sebab sama sekali, menyengaja itu yang dilarang. Mahum? Eh, na'am barakallahu fikum. Yang terakhir qala rahimahullah, fakhsus umuma kulli nutqin minhuma biditti min qismaihi huma Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-murad bi hadzal bait. Yang diinginkan dengan pantun ini umumu kullin minhuma ukhsushu bi khusil akhar. Keumuman masing-masing antara dua dalil tersebut khususkanlah dengan kekhususan yang lain hatta taslama min mu'aradatil nassain hingga engkau selamat dari apa hingga engkau selamat dari bertentangannya dua dalil jadi caranya sudah kami sebutkan tadi ya kalau dijumpai dua dalil yang dia umum dari satu sisi dan khusus dari satu sisi maka kita nak mengamalkan enam umum sesuai dengan keumumannya khusus sesuai dengan kekhususannya namun diiringi dengan apa diiringi dengan enam tidak adanya kontradiksi dalam dua dalil tersebut Subhanallah Alhamdulillah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alamin